Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <clears throat> selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya karena memang dia satu-satunya zat yang paling layak untuk disembah, dipatuhi, ditunduki, dicintai dan juga ditakuti. Karena memang dia yang menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan tanpa ada sekutu bersamanya. Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat ini Juga yang kedua kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang paling suci jalur nasabnya Paling sempurna fisik dan akhlaknya Dan juga sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihnya untuk menutup semua utusannya nabi-nabi dan rasul dan memilihnya menjadi pemimpin seluruh anak Adam tidak terkecuali pada hari kiamat Nabi Muhammad sallallahu sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau pada malam ini seperti biasa teman-teman sekalian kita akan membahas lanjutan Minhajul Muslim dan masuk masih di kitab adab tata kerama dan kita masuk ke pasal keempat adab terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu Teman-teman sekalian, banyak orang di antara kita yang belum mengetahui kedudukan manusia terbaik ini. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling suci jalur nasabnya. Tertera nama dan nasabnya di dalam Taurat dan Injil. Jauh sebelum beliau SAW lahir. Dan juga Nabi Muhammad SAW memiliki kesempurnaan akhlak. Allah puji dalam Al-Quran, Sang Pencipta memujinya. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udhu billahi minasyaitan rajim wa innaka la'ala khulukin azim. Sesungguhnya kau memiliki akhlak. Akhlak itu tata cara bergaul, berbicara, menatap, menjamah, memberi, menerima, bergaul, berteman, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, semuanya masuk dalam akhlak yang sangat agung kata Allah. La'ala khuluqin azim. Orang Arab saudaraku akan menggunakan kalimat azim kalau sesuatu yang luar biasa bagi dia. Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat ini dan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau benar-benar hai Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa dalam segala hal. Juga beliau memiliki fisik yang sempurna. Di mana ulama sepakat mengatakan kalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Nabi Muhammad SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Banyak orang terpegang atau terpukau dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan Yusuf diberikan sepertiga kegagahan dunia. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Kalau Nabi Nuh, saudaraku, bisa dengan doanya, kemudian air itu turun dari langit dan keluar dari bumi sehingga terjadi kiamat pada saat itu. Setelah 950 tahun berdakwah, dan memohon sekian bulan baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nuh alaihissalam Nabi Nuh alaihissalam maka Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat Bukhari hanya meletakkan telapak tangannya di dalam sebuah bak air yang beliau ingin uduk di waktu Hudaybiyah kesepakatan Hudaybiyah dan mengalirlah air tersebut sampai 1500 orang sahabat bisa beruduk mengisi kendi-kendi minum mereka dan air tersebut tetap mengalir. Bagaimana seseorang tidak merasa Nabi Muhammad SAW lebih daripada nabi-nabi yang lain? Kalau Nabi Musa alaihissalam bisa mencambuk tongkatnya sehingga air laut bisa berdiri, saudaraku. Maka Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan dengan jarinya, bukan menggunakan alat. Bukankah surah Al-Qamar menjelaskan masalah itu? Bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari dijelaskan menggaris bulan sehingga terbelah dua dengan menggunakan telunjuk. Kalau Musa alaihissalam masih menggunakan tongkat, ini menggunakan telunjuk. Mujizat apapun yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada apa-apanya dibandingkan mujizat Nabi SAW. Kelebihan fisik, kelebihan akhlak, jalur nasab, namanya dan sifatnya tersebutkan dalam Taurat dan Injil. Kita sedang berbicara bukan figur manusia biasa, bukan seorang dokter, seorang profesor, seorang artis kah. Banyak manusia kadang-kadang subhanallah bangga dengan seseorang bahkan menjadikannya idola seumur hidupnya hanya karena punya kelebihan fisik misalnya. Mungkin karena kau laki-laki ganteng sudah cukup dijadikan sebagai idola. Bukankah begitu di kalangan para artis? karena memiliki kulit yang putih, wajah yang tampan atau kulit yang putih atau wajah yang cantik kalau wanita sudah cukup untuk dibuat jadikan idola seumur hidupnya. Segala sesuatu berhubungan dengan artis tersebut dicari tahu. Makanan favoritnya lah, hobinya lah, warna kesukaannya lah. Bahkan kalau ketemu teriak-teriak. Orang sampai histeri. Saya subhanallah kemarin mau tablik akbar ke Makassar, ada satu saya tidak ngerti artis dari mana, penyanyi, teriak-teriak orang di bandara. Mungkin karena punya kelebihan fisik. Allah alam, semua Allah kasih hidayah. Tapi subhanallah manusia kadang-kadang dengan sub kelebihan satu makhluk sudah cukup membuat dia kagum. Tapi sayangnya dia tidak melihat hal yang besar. Dia melihat hal yang kecil. Saya kasih contoh misalnya kita kadang-kadang kalau lihat ayam teman-teman sekalian, di benak kita kalau ayam itu gemuk, ayam itu sehat, gitu kan? Di benak kita ayam ini dagingnya enak nih. Kalau dikari misalnya atau digoreng. Yang di benak kita hanya itu, lingkupnya hanya itu. Kita lupa ayam ini siapa yang menciptakannya? Bagaimana bisa ada bulunya yang begitu tertata rapi, warnanya, coraknya. Coba perhatikan ayam yang masih hidup dan perhatikan bulunya kalau dia berwarna coklat, berwarna hitam, ada kemerah-merahan. Bagaimana bisa warna itu sempurna sekali? Bagaimana bisa tertata rapi bulu tersebut? Bagaimana matanya? Bagaimana pelatuknya? Bagaimana kakinya? kita lupa hal yang besar itu dan kita uh, uh, kebawa kepada sup yang kecil. Kita bangga dengan seorang artis yang hanya di kalangan manusia dikenal. Dan kita lupa hal yang besar, utusan Allah sang pencipta. Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan fisik kalau dicari fisiknya. Kulitnya putih, tingginya poster tubuhnya tinggi, kekar, dadanya bidang, pundaknya lebar, rambutnya hitam, berombak, Secara fisik luar biasa, alisnya seperti busur panah, mata bola matanya besar, dipenuh dengan bulu mata yang lebat. Secara fisik sudah sangat luar biasa untuk idola. Plus lagi, belum memiliki tata kerama yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, mujizat-mujizat yang diberikan oleh Allah karena dia adalah utusannya, ajaran-ajaran syariatnya adalah ajaran yang menutup semua risalah langit dan bumi ini yang selama ini pernah ada, Beliau siapapun yang mengikutinya pasti mendapatkan panduan dari Sang Pencipta maka juga meninggal masuk surga yang durhaka maka akan susah hidupnya, sesak nafasnya, dadahnya tidak tahu jalan keluar mana halal mana haram dan meninggal masuk neraka. Manusia yang sangat sempurna. Bagaimana bisa seseorang bangga dengan selain Nabi Muhammad SAW Saya melihat Allah alam kadang-kadang kaum muslimin karena tidak mempelajari tentang siapa baginda Nabi SAW sehingga mereka tidak menjadikannya sebagai idola. Kalau anda baca dalam sejarahnya dari awal beliau lahir bahkan sebelum lahir sampai belum meninggal Alaihissalam wassalam semuanya luar biasa. Sempurna dalam kehidupan manusia. Dalam menghadapi musuh, peperangan, dalam masalah menyusun sebuah negara, hal yang besar sampai pada hal yang kecil. Memecahkan masalah dengan keluarganya, dengan istrinya kalau ada masalah, bagaimana memecahkan permasalahan menghadapi kaum munafikin, orang-orang yang memfitnah beliau, semuanya dengan sangat sempurna. Manusia yang terbaik ini saudaraku yang kita disuruh untuk menjadikan sebagai suri tauladan punya hak yang merupakan adab atau tata kerama dari kita sebagai orang yang mengikutinya untuk kita lakukan. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan dalam masalah adab terhadap Rasulullah SAW ini, seorang muslim merasakan di lubuk hatinya yang paling dalam merasa kewajiban beradab dengan sempurna terhadap Rasulullah SAW demikian karena demikian itu karena sebab berikut ini ada alasan-alasan kenapa kita harus punya adab dengan Nabi SAW yang pertama kata beliau sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan untuk beradab kepada beliau sebagaimana ditegaskan dalam FirmanNya. nya jadi alasan pertama kenapa kita harus punya tata kerama, punya adab, punya sopan santun dengan Nabi SAW karena Allah perintahkan itu. Menjadi sebuah hukum, sang pencipta menyuruh kita untuk beradab. Di dalam firmannya surah Al-Hujurat ayat 1. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna, bayna yadayillahi wa rasulih. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Adabnya harus beliau didahulukan dalam segala hal. Kalau kita hidup di zaman Nabi SAW, semua sahabat tidak pernah melakukan satu kegiatan kecuali pamit dengan Nabi SAW. Karena mereka jaga adabnya, tata keramahnya. Mereka tidak berani mengambil sebuah keputusan kecuali Nabi SAW sudah izinkan atau mereka tidak berani meninggalkan satu perbuatan kecuali mereka tahu pasti Rasulullah SAW memang melarangnya sehingga mereka harus meninggalkannya. Di dalam firman yang lain, tentu lanjutannya ya, surah Al-Hujurat masih ayat 2-nya. A'udzu lanjutan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Di antaranya adalah perintah Allah agar kita punya adab dan tata kerama kepada Nabi SAW tidak boleh mengangkat suara di hadapan beliau. Dikatakan hai orang-orang beriman jangan kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Nabi SAW punya suara volumenya standar. Kemudian tidak boleh orang teriak di hadapan Nabi SAW. Kalau beliau berbicara tidak boleh dipotong. Bagi kita yang sudah atau kita hidup setelah Nabi SAW meninggal dunia, tidak boleh memotong hadisnya. Kalau ada seorang ustaz dai menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, jangan dipotong, biarin selesai. Itu termasuk dalam masalah tidak boleh mengangkat suara. Termasuk juga tidak boleh ribut-ribut di masjid Nabi SAW. Walaupun di situ beliau sudah meninggal dan tinggal kuburannya, tetap masuk dalam firman Allah ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Jangan sampai amalan kalian terhapus sedangkan kalian tidak menyadarinya. Jadi ternyata membantah, memotong hadis Nabi SAW, mengangkat suara di atas Nabi SAW sudah cukup untuk membuat amal seseorang dihancurkan ayat tiganya Hujurat. Tentu ini Hujurat kita akan baca sampai ayat lima ya. Ayat ketiganya Allah mengatakan Innal ladhina yagudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Patuh nggak nih? Dilarang angkat suara, ngangkat atau enggak nih? Seperti itulah. Bagi mereka yang patuh pengampunan dan pahala yang besar. Jadi malah yang menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan pahala yang besar dan ampunan. Ayat 4 dan ayat 5. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar rumahmu, luar kamarmu hai Muhammad dengan teriak-teriak mereka itu orang-orang yang tidak mengerti. Sebenarnya terjemahnya bukan tidak mengerti ya. Memang ayatnya layak yaqilun, mereka tidak berakal. nggak punya pikiran tuh. Ya. Dan kalau sekiranya mereka bersabar, kalau mereka sudah manggil ya Rasulullah sekali. Kalau mereka bersabar sampai kau keluar menemui mereka, maka itu jauh lebih baik buat mereka. Ini juga adalah adab dan tata kerama. Ya. Jadi memang kita harus melakukan hal seperti itu. Ayat-ayat ini, lima ayat pertama surah Al-Hujurat memberikan penjelasan kepada kita dengan sangat jelas Allah Azza wa menjadikan bagian dari syariatnya untuk menjaga adab dan tata kerama di hadapan Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup atau beliau sudah meninggal. Gak boleh teriak-teriak nih. Kita kalau lihat ada orang yang ziarah kuburan Nabi SAW teriak-teriak. Allahumma salli ala Muhammad teriak-teriak. Kenapa akhi teriak-teriak? Untuk apa? Allah Azza wa Jal maha pendengar. Kan? Ada seorang sahabat waktu Nabi SAW mengatakan kalau kalian sedang menukik bertakbirlah, kalau kalian sedang turun maka bertasbihlah. Ada sahabat teriak waktu kudanya lagi menukik Allahu Akbar dipanggil oleh Nabi SAW. Nabi SAW menepuk dadanya sambil mengatakan rendahkan suaramu karena zat yang sedang kamu panggil tidak tuli. Tidak usah teriak-teriak gitu kan. Tidak perlu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dengan adab, dengan tata kerama. Walaupun beliau sudah meninggal dunia. Gitu kan. Makanya sekarang di depan kuburan Nabi SAW dijaga benar sama polisi itu, diingatkan. nggak boleh macam-macam di sini, jangan sampai buat hal-hal yang buruk gitu. Ada orang yang sampai nangis-nangis, teriak-teriak, untuk apa ini? Menangislah untuk diri anda yang tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Itu yang harus ditangis. Bukan menangis depan kuburan Nabi SAW. Gitu. Tangisi diri kita kalau kita belum menjalankan apa yang beliau perintahkan, belum meninggalkan apa yang beliau larang. Karena cinta yang sebenarnya adalah menjalankan apa yang dicinta, di, diperintahkan oleh orang yang mungkin yang, mencinta, yang kita cintai dan meninggalkan apa yang dia tidak suka. Gitu. Kalau kita cinta dengan seseorang, kita akan berusaha menjaga apa yang dia suka, yang dia suka, yang dia perintahkan kita lakukan dan yang dia tidak suka kita pasti hindari. Karena kita akan menjaga, itu cinta yang sebenarnya. Kalau orang mengatakan cinta tapi melanggar terus, maka tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Jadi harusnya ditahu adab-adab seperti ini. Dan ini sangat tertanam di dalam jiwa para sahabat Ridwanullahi alaihim. Ada sebuah riwayat, saya khawatir lupa nanti. Riwayat Bukhari, Urwa bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam tentunya. Beliau ini adalah dutanya orang-orang Quraisy. Dia waktu datang ke Madinah lalu menyaksikan bagaimana para sahabat bermuamalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan titah Nabi SAW berlumba-lumba. Nabi SAW mengatakan kerjakan semua mereka berlumba-lumba jihad mereka paling pertama di pertama sodaka mereka paling pertama bersodaka perintah apapun mereka selalu mengatakan mengerjakan berlumba-lumba dalam hal tersebut gitu ya. berlumba-lumba dalam mengerjakan arwah bin Mas'ud menyaksikan itu dari sisi titah selalu mereka kerjakan, tidak ada bantahan. Dari sisi larangan mereka selalu tinggalkan. Sampai kata Urwa, kalau ada tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin dan Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam tentunya, dia karena belum masuk Islam ya, dia ceritakan, Muhammad mengatakan, gitu kan? Layanilah tawanan tersebut maka mereka akan melayani dengan sangat baik sampai seseorang di antara mereka memasukkan roti di mulut tawanannya orang kafir karena patuhnya dengan Nabi Muhammad SAW, karena patuhnya pada Nabi SAW. Dan kalau roti itu jatuh dari mulutnya tawanan karena tangannya lagi diikat, maka mereka berusaha menahannya lalu memasukkan kembali ke mulut tawanan tersebut sampai para tawanan merasa malu dan mereka berkata, mereka berkata, ambillah untukmu. Maka jawaban para sahabat, kami tidak mungkin melanggar perintah Nabi SAW. Lalu kata Urwa dilanjutkan, ini riwayat Bukhari ya, kata Urwa, Waktu dia pulang ke Mekah dia lihat kesaksian kan dia mengatakan wahai kaumku, aku telah mendatangi Kisra, rajanya Persia. Aku sudah mendatangi Kaisar, rajanya Romawi dan tinggal di tempat mereka. Aku datangi Najashi, raja Ethiopia pada saat itu. Raja-raja yang terkenal kaya, saling bersaing untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan militernya, arsitekturnya, ekonominya, bagaimana dia ikram, dermawan dengan orang-orang selain sukunya supaya namanya harum dia bilang saya belum pernah menemukan ada sahabat-sahabat seperti sahabatnya Muhammad. Sampai-sampai mereka tidak pernah berani menatap mata Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah berani menatap matanya Nabi SAW. Dia mengatakan tidak pernah ada satu orang pun di antara sahabatnya untuk saya menyaksikan menatap mata Muhammad. Gitu kan. Dia belum masuk Islam dia ceritakan kan. Setelah itu masuk Islam radhiyallahu menatap mata Muhammad SAW bahkan kalau Muhammad berbicara semuanya menundukkan kepalanya dan mendengarkan dengan baik dan ketahuilah wahai kaumku sampai-sampai kalau Muhammad akan berudu untuk sholat dan dia mengeluarkan riaknya riaknya Nabi SAW mengeluarkan lendirnya maka tidak jatuh riak tersebut ke tanah kecuali para sahabatnya sudah menampung dengan tangannya dan menggosok di pakaian mereka dan ya mereka memperebutkan sisa air wudhunya untuk ya mereka gunakan mandi tentu ini riwayat Bukhari ini menjelaskan tentang kedudukan Nabi saw di mata para sahabat dan ini hanya dilakukan untuk Nabi Muhammad saw jangan salah faham karena ini banyak ditarik nih ya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan nama agama karena dia sudah menganggap dirinya sampai pada waliullah atau seorang alim ulama maka dia biarkan saja kalau minumannya diperbutkan oleh jemaahnya. Atau mungkin sampai pada tingkat hal-hal yang buruk, gitu kan? Menyuruh mereka menelan ludahnya lah atau apa saja, hal-hal yang buruk ini tidak benar semuanya. Karena ini terjadi hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terbukti setelah beliau meninggal, beliau meninggalkan banyak sekali sahabat. Tidak ada satupun ya, di antara sahabat yang mengerjakan itu pada satu sama satu sama yang lain. Seperti mereka misalnya mengakui Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada di antara mereka yang mengambil riaknya Abu Bakar misalnya atau mengambil sisa wuduknya nggak pernah. Tidak pernah ada di antara mereka yang melakukan itu pada Umar, pada Uthman, pada Ali, tidak ada pernah. Begitu pula para tabi'in tidak pernah mengerjakannya pada para sahabat. Pernah ada tabi'in menghormati ia, seperti misalnya Iyas Al-Muzani rahimahullah salah satu ulama tabi'in, beliau pernah diberikan apel oleh Anas Ibn Malik, pembantu Nabi SAW. Jadi tabi'in belajar dari sahabat dan sahabat ini kebetulan memberikan apel nih. Lalu oleh Iyas dicium apel itu. Murid-muridnya tanya, kenapa wahai Iyas? Kenapa anda cium apel yang dari tangannya Anas? Dia mengatakan, saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur kepada Allah karena saya mendapatkan apel dari tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada masalah, gitu kan? Bukan hal yang berlebihan karena dia merasa orang ini memang pernah membantu Nabi SAW 10 tahun gitu. Tapi nggak pernah lebih daripada itu teman-teman sekalian. Tidak pernah ada dalam sejarah bahwasanya kuburan Nabi SAW diambil tanahnya oleh para sahabat. Ini saya bahasakan karena di Indonesia begitu. Seorang kiai mati diambil tanahnya. Ah, apa gunanya tanahnya diambil saudaraku? Kenapa kita nggak pakai akal sehat kita? Apa gunanya tanah itu diambil? Bukankah baginda Nabi SAW manusia terbaik, manusia yang paling mulia? Kita masih membacakan salawat buat beliau SAW. Apa itu salawat? Kita minta tambahan rahmat dan karunia Allah untuk beliau. Padahal beliau sudah diampuni dosanya. Bagaimana dengan kiai kita? Bagaimana dengan guru kita? Mereka juga butuh doa. Kalau antum dalankan perintah Nabi SAW, datang ke kuburan, salam, mendoakan, doain sampai tiga jam gak apa-apa. Doain, doa. Gak ada masalah. Tapi ngambil tanahnya, dianggap berkah. Taruh air di situ botol, ditinggalkan tiga hari dengan alasan ini berkah. Apa hubungannya air ditaruh di kuburan lalu dianggap berkah? Ini semua hal-hal yang melanggar sunnah Nabi SAW. Nggak boleh. Jadi yang terjadi untuk Nabi SAW tidak terjadi bagi umatnya. Ini perlu diketahui. Ini. Beda antara khususiatun Nabi SAW, sesuatu yang khusus buat beliau, beda dengan sesuatu yang memang hukum syari. Memang Allah SWT suruh Nabi SAW sampaikan. Ada hal-hal yang khusus ya tidak boleh. Seperti Nabi SAW menikahi lebih dari empat wanita. Beliau meninggal sementara beliau memiliki sebelas orang istri. Ini khusus untuk Nabi SAW. Beliau berpuasa wisal, melanjut puasa sampai hari ketiga baru buka puasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mau nyontoin Nabi SAW, Nabi larang. Kata Nabi SAW tidak bisa. Ini khusus buat saya, hai Abdullah bin Umar. Kalau kau mau puasa maksimal, sehari puasa, sehari buka puasa. Ada hal-hal yang khusus untuk Nabi SAW. Memang nggak bisa kita ya sampai ke situ. Termasuk perilaku-perilaku para sahabat tadi. Urwa di sini radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita dinukil dalam riwayat Bukhari ini untuk menggambarkan sebenarnya kedudukan Nabi SAW. Jadi bukan tentang masalah riak atau bekas air wuduknya, tapi bagaimana para sahabat memposisikan Nabi SAW ya di posisi yang sebenarnya. Doa Nabi SAW teman-teman sekalian kalau beliau masih hidup beda dengan doa seseorang di antara kita. Doanya beliau doa khusus, Ini gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Al-ayat. Jangan pernah kalian menyangka ya, doanya Rasulullah panggilan di sini terjemahan sebenarnya doa ya. Doanya Rasulullah di antara kalian seperti doa sebagian kalian dengan satu sama yang lain. Misal kalau kita lagi sakit, kemudian teman kita doain, Memang begitu kan sunnahnya ya, kita mengatakan tahur wa shifa, semoga jadi pembersihan dosa dan kamu lekas sembuh. Gitu. Kan. kan kita disunnahkan mengatakan itu ya dari sunnah Nabi SAW. Tapi doa itu berbeda dengan doa Nabi SAW. Doa Nabi SAW memiliki kedudukan yang mulia. Allah Azza wa Jal ya, memberikan doa itu khusus buat beliau. Dan ini juga kedudukan yang lain. Kemudian juga dianjurkan agar setiap orang beriman di hidupnya Nabi SAW, di masa hidupnya beliau, untuk izin, mau buat apapun izin dengan Nabi SAW. Kalau kita sekarang sudah meninggal Nabi SAW, kita melihat syariat Nabi SAW. Kalau syariat itu membolehkan, Nabi SAW bolehkan kita kerjakan. Tidak dibolehkan, tinggalkan. Kalau di zaman Nabi SAW, ini para sahabat meminta izin, minta panduan. Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Mana imam kita ya? Ada di sini? Coba dipastikan ini ada ayat dalam buku Quran apa dalam buku kita ini An-Nur 62 dua kali diulangin. Coba dipastikan buka mushafnya tolong dilihat mana yang An-Nur 62 sebenarnya. Atau mungkin ini berlanjut memang ya. 62 cuman ayatnya sama. Ya, seperti itu. Berlanjut. Baik, berarti betul An-Nur 62 semuanya ya. Baik dikatakan di potongan pertama ayatnya Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah SAW sebelum meminta izin kepadanya. Saksi bahasan meminta izin. Masih lanjutan ayatnya, Innal ladina yasta'dinunaka ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulih sya'nihim Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad SAW, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa saja yang kau kehendaki di antara mereka. Jadi para sahabat sangat faham ini. Mereka tidak ada yang keluar safar, safar pun ya mereka mau pulang dari rumahnya misalnya dari pertemuan dengan Nabi SAW tetap pamit izin ya. dan ini sebuah hukum tersendiri kesimpulannya teman-teman sekalian ayat-ayat yang kita bacakan tadi dan ditambah juga dengan Al-Mujadilah ayat 12 yang akan saya bacakan sebentar lagi adalah poin pertama alasan kenapa kita harus punya adab dengan Nabi SAW karena perintah Allah Azza wa Jal dan bagian daripada syariat al mujadil ayat 12 adalah A'udhu billahi minasyaitan rajim ya ayyuhalladzina amanu Iza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday juwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa adhar fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur rahim Hai orang-orang yang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih jika kamu tidak memperoleh apa yang disodakahkan maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya kepada para sahabat tentunya karena ini hukum-hukum berlaku pada saat Nabi SAW hidup. Maka mereka dianjurkan sebelum bertanya, sebelum e, bertanya khusus masalah pribadinya mereka bersadaqah Makna lain daripada ayat ini adalah mereka membawa sesuatu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau bertanya, mereka bawain sesuatu sebagai bentuk adab dan tata kerama. Mungkin membawain makanan, membawain pakaian, ya. Itu adalah adab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama ada yang menarik hukum ini berlaku juga kepada para ulama khusus masalah ini. Ya. Tapi yang jelas ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin kedua, kenapa kita harus punya adab dan tata kerama? Maksudnya di sini adalah dalil-dalil dari poin yang lainnya. Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas orang-orang mukmin untuk mentaati dan mencintainya. Selain itu perintah Allah, juga memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mencintainya dan mentaatinya. Di dalam surah Muhammad ayat 33, A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa atiur rasul. al ayat Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi karena ada perintah untuk taat. Kalau tadi pertama beriman, ya. Karena bentuk perintah dari Allah kita beriman pada Allah maka kita mentaati Nabi SAW dan menjaga adab dengannya. Kalau ini karena memang ada perintah Allah SWT untuk mencintainya. Ya. Maka ini juga bagian daripada adab. Kemudian ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ancaman ini, maka berarti kita harus menjaga adab dan tata kerama. Ditarik hukum-hukumnya bagi orang yang seperti kita yang tidak hadir di zaman Nabi SAW, maka hukumnya adalah kita tidak boleh melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kalau itu sifatnya wajib. Kalau sunnah berarti masih ada pilihan. Surah An-Nur ayat 63 bunyinya, A'udhu billahi minasyaitan rajim yahdari ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibam azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih atau ditimpa azab yang pedih. Kemudian juga dalam surah Al-Hasyr ayat 7, perintah untuk mencintai Nabi SAW dan bentuk cinta adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Apapun yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah dan apa yang dilarang dari kalian maka tinggalkanlah. Surah Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada pengikut-pengikutnya jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita review kembali ya. Poin pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa taala memang mewajibkan kita laki-laki dan perempuan untuk beradab kepada Allah. Itu lebih tepatnya kita ikuti ya apa konsep dalam buku ini. Poin pertama tadi dalil yang kita bacakan Hujurat ayat 1 sampai ayat 5, kemudian surah An-Nur ayat 63, 62, 63 dan Al-Mujadilah 12 ini adalah perintah Allah untuk kita memang beradab dengan Nabi SAW. Maka kita menjaga adabnya karena itu. Poin kedua yang menyebabkan kita harus juga beradab karena ada perintah Allah untuk mentaatinya dan juga mencintainya dan sudah kita bacakan dalil-dalilnya ya. apabila ia wajib mentaatinya dan diharamkan menyelisihinya maka itu menuntut darinya dari setiap muslim beradab terhadap Nabi Muhammad SAW dalam segala kondisi. Yang ketiga, sesungguhnya Allah telah menjadikan beliau sebagai hakim maka hendaklah setiap mukmin atau seorang mukmin menjadikan beliau sebagai imam, pemimpin dan hakimnya. Maksudnya di sini penentu keputusan walaupun beliau sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah cari tahu nih mana hadis Nabi SAW. Ada enggak hadis yang menegaskan masalah ini? Dan itu terjadi misal saya kasih contoh para sahabat ridwanullahi alaihim kalau mereka eh, atau setelah, setelah Nabi SAW meninggal kalau mereka punya masalah maka mereka saling diskusi sama, sama yang, satu sama yang lain. Ada nggak yang dengar penyampaian Nabi SAW tentang masalah ini misalnya. Contoh kasus, dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ingin masuk ke satu lokasi tapi di situ ada penyakit taun. Ya. Taun ini penyakit yang memang banyak terjemahnya dia mengatakan kusta dalam bahasa Indonesia. Yang jelas penyakit ini penyakit yang berbahaya menular dan bisa mematikan, gitu kan? Taun ini ada di satu lokasi. Umar bin Khattab dengan pasukannya mau masuk. Begitu mau masuk tersebar berita Ya Amir Mukminin disampaikan oleh beberapa orang sahabat yang masih hidup waktu itu, daerah ini ada tahunnya. Kata Umar, baiklah, sebentar, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Saya mau ya pastikan ada nggak yang dengar berita dari Nabi saw sebuah hukum kalau ada tahun kita boleh masuk nggak? Semua sahabat diam waktu itu. Tidak ada yang tahu ya Amir Mukminin, gitu kan? Tidak ada yang tahu. Ada satu sahabat sempat nyeletuk mengatakan, ya Amir Mu'minin, kenapa anda lari dari takdirnya Allah? Kalau memang kena ya kena lah, gitu kan? Lalu kata Umar, tidak. Saya lari dari takdirnya Allah ke takdir Allah yang lain. Kalau saya masih bisa tidak masuk, kenapa saya harus masuk? Sama dengan orang ini racun bisa mematikan, nggak apa-apa nih minum aja kalau takdirnya mati ya mati. Nggak bisa, sudah jelas ada sebabnya. Saya pegang listrik, kalau kesetrum mati nih, nggak apa-apa deh. Kalau memang takdir mati ya saya mati, kalau enggak enggak nggak boleh dong. Jelas-jelas kita tahu sebabnya. Itu maksud Umar radhiyallahu anhu. Sahabat ini yang satu nggak mau, enggak nggak bayar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan baiklah, apa boleh buat? Dia tetap ngotot memasuk Saya tetap akan masuk. Baiklah. Salamanlah Umar sama orang tersebut. Kemudian orang ini pergi dengan beberapa orang sahabat Nabi yang lain. Tidak lama kemudian datang sahabat lagi satu mengatakan, saya punya berita dari Nabi SAW. Saya pernah dengar Hadis yang berbunyi kata Nabi SAW kalau kalian dengar taun di satu lokasi jangan kalian masuk ke dalamnya dan kalau kalian sudah di dalam jangan kalian keluar supaya tidak nyebar kemana-mana penyakit itu. Maka kata Umar, Alhamdulillah yang telah memberikan kita petunjuk. Tapi saksi bahasan kita bukan tentang kisah itu Bapak Ibu sekalian Tapi tentang bagaimana para sahabat menjadikan Nabi SAW sebagai hakimnya Apapun masalahnya kembali kepada hadis Nabi SAW Ribut suami istri apa masalahnya? Baik kita cari tahu berita Nabi SAW. Siapa yang benar, siapa yang salah nih. Baca bab-bab fikinya bab hadisnya tentang masalah-masalah. Lalu kemudian kita patuh dan tunduk kepada hukum yang telah ditentukan Nabi SAW. Walaupun itu hukum dari dulu sudah diterapkan. Kalau sama dengan kasus kita, kita wajib untuk ya menerima. Karena Nabi SAW dijadikan oleh Allah Azza wa sebagai hakim. Ini poin yang ketiga, kenapa kita harus beradab dengan Nabi SAW. Dalilnya surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Tentu al-ayah ada lanjutan ayat tapi sampai di sini saksi bahasan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Berarti ada di sini penentuan ya bahwasanya Nabi SAW sebagai hakim Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 49 Allah SWT memerintah Nabi Muhammad SAW mengatakan wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum dan kamu harus saya Muhammad memutuskan perkara di antara manusia orang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman kalau sedang ada masalah yang mereka hadapin menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka Gak usah peduli, mereka bilang ini enggak, ini begini, hukumnya begini, ini Indonesia, ini apa, segala itu enggak usah peduli. Pokoknya hukum Allah begini. Gitu. Jadi seperti itulah orang beriman. Jadi di sini Nabi SAW menjadi penentu walaupun beliau sudah meninggal. Dilihat di review hukum-hukumnya apa. Seperti kasus Umar bin Khattab tadi setelah meninggal Nabi SAW tetap mencari jalan. Ini apa nih kita harus ambil keputusan. Tetap cari hadis Nabi SAW. Surah An-Nisa ayat 65 juga menjelaskan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalau seandainya kita sudah menemukan Bapak Ibu sekalian ada masalah misalnya masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah utang piutang, masalah dengan orang apa yang kita hadapin misalnya, kemudian kita sudah menemukan ada hadis Nabi SAW menjelaskan masalah itu, kita nggak boleh lagi menolaknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka demi Rob hai Muhammad maksudnya demi Allah Allah bersumpah atas namanya sendiri mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya jadi memang dijadikan sebagai hakim lain kalau masalah kita kita tidak temukan dalilnya itu lain ini sesuai dengan hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Lalu kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, kau akan mendatangi Yaman. Apa yang kamu lakukan kalau kau ingin memecahkan masalah mereka? Kata Mu'ad, saya akan bacakan kitabullah. Saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kau tidak dapatkan, kata Mu'ad, waktu Nabi SAW bilang, kalau kau tidak dapatkan, maka dia mengatakan, saya akan mencari hadis-hadis anda. Kata Nabi SAW, kalau kau tidak temukan, maka dia mengatakan saya akan berijtihad dari apa yang saya fahami dari keduanya. Maka Nabi SAW tersenyum lalu memegang pundak Mu'ad sambil mengatakan Semoga Allah ya menyempurnakan ilmu yang kau miliki Sudah masuk waktu Jadi di sini jelas Nabi SAW sebagai hakim Oleh karena itu kita punya masalah apapun Bapak Ibu sekalian kembali kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah, telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan, contohin segala-galanya. Dalam masalah apapun, lihat kepada kehidupan Nabi SAW. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga ingin mendapatkan surga nanti di hari kiamat, serta ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Beradab dengan seorang imam dan hakim merupakan kewajiban syariat, ketetapan akal dan hukum atau mantik ya, dalam bahasa Indonesia logikanya yang benar harus mengikuti peraturan-peraturan kalaupun hakim ada yang di pengadilan misalnya mereka berhukum dengan hukum Nabi SAW cari tahu tentang informasi Nabi SAW sudah masuk satu menit lagi baik nanti diingatkan Poin yang keempat, alasan kenapa Nabi SAW kita disuruh untuk beradab dengan beliau. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk mencintainya berdasarkan penuturan beliau sendiri. Kalau tadi ayat-ayat Al-Quran, sekarang kita lihat penyampaian Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Walladhi nafsu, walladhi nafsi biyadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min waladihi, wa walidihi wa nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang di antara kalian tidak dihitung sempurna imannya sampai aku, Nabi SAW, lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Kalau ada orang tua kita ingin membagi warisan misalnya, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Sudah laki-laki sama perempuan sama ratain aja. Nabi SAW mengajarkan tidak boleh. Harus laki-laki dua bagian dari perempuan dan perempuan dapat satu. Maka harus kita dahulukan, tidak boleh, tidak dihitung kita beriman kalau kita ikut-ikutan karena mungkin kita misalnya ada perempuan akhwat kita kesempatan nih kena dapat porsi yang sama dengan saudara laki-laki sudahlah, nggak usah kita jalankan sunnah Nabi SAW ini nggak boleh, ini harus ya, ini adab terhadap Nabi SAW dan itu dosa besar karena kita berhukum selain dari hukum Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insya Allah kita akan lanjutkan nanti beberapa poin untuk menutup tema kita baru kalau ada yang mau bertanya silakan menulis seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih melanjutkan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita masuk ke poin yang kelima. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, apa saja yang Allah istimewakan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam berupa keindahan jasad dan akhlak dan apa saja yang Allah anugerahkan kepadanya berupa kesempurnaan jiwa dan zat. Beliau adalah makhluk yang paling tampan dan semua dan sempurna secara mutlak. Barang siapa yang demikian kondisinya, maka bagaimana tidak wajib beradab terhadapnya. Inilah beberapa faktor yang mengharuskan beradab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dan selain itu masih banyak lagi tetapi bagaimana tata cara beradab terhadapnya dan dalam bentuk apa inilah suyukianya untuk kita ketahui dari tadi itu masih dalil-dalilnya saja dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah ya perintah untuk beradab pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang kita masuk seperti apa sih bentuk adab kita kepada terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kata beliau mentaatinya menelusuri jejaknya dan mengimplementasikan segenap langkah-langkahnya di dalam seluruh aktivitas kita, baik di dalam urusan dunia maupun agama. Ini yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mengatakan jadi kita beradab terhadap Nabi SAW adalah mentaati, menelusuri jejak dan seterusnya sebagaimana sudah kita bacakan tadi. Yang kedua, mengutamakan kecintaan kepada Nabi SAW menghormatinya dan mengagungkannya melebihi kecintaan, penghormatan dan pengagungan kepada makhluk lainnya. Yang ketiga, membela dan menolong orang yang membela dan menolongnya, memusuhi orang yang memusuhinya, ridha terhadap apa saja yang menjadi keridoannya dan marah terhadap apa saja yang menyebabkan kemarahannya. Yang keempat, mengagungkan dan memuliakan namanya ketika disebut sallallahu alaihi wasallam bersalawat dan salam kepadanya, menghormatinya, menjunjung tinggi karakteristik dan keutamaannya. Yang kelima, tentu di sini masuk dalam poin ini membela ya, kalau ada orang mencoreng nama baik Nabi SAW, menghinanya kita harus membela. Yang kelima, membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, baik di dalam urusan dunia, agama, maupun perkara gaib di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Jadi misal ada informasi tentang berita Nabi SAW berhubungan dengan surga misalnya. Tentang keadaan makanannya kah, pakaiannya kah, pelayan-pelayannya kah. Harus kita imani apa adanya. Tidak boleh kita ragu dengan masalah itu. Sabda Nabi SAW bahwasanya surga dan neraka akan berbicara pada hari kiamat. Ya kita harus imani sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Itu termasuk adabnya. Tidak boleh sama sekali kita menganggap oh ini benar gak ya? Atau ragu misalnya, atau mengalihkan maknanya. Memang seperti itu. Apa adanya yang disampaikan Nabi SAW kita harus imani. Membenarkan semua itu. Yang keenam, menghidupkan sunnahnya, menerapkan syariatnya, menyebarkan dakwanya, dan menunaikan wasiat-wasiatnya. Nabi SAW pelihara jenggot. Kenapa muslim tidak pelihara jenggot? Beliau sangat gemar memelihara jenggotnya dan membiarkan sampai ke dadahnya misalnya. Kenapa masalahnya kita tidak mau pelihara jenggot nih? Jelas Nabi SAW mengatakan bertolak belakanglah dengan orang-orang majus menyembah api, gitu kan? Dan juga orang-orang musyrik e, cukurlah, potonglah kumis kalian dan pelihara jenggot kalian. Sunnah Nabi SAW. Kalau orang mencintai Nabi SAW dia harus mencontohinya. Apa saja yang beliau suka dari makanan, pakaian, minyak wangi, Kebiasaan-kebiasaan harusnya kita hidupkan sunnah itu. Yang ketujuh, merendahkan suara di sisi kuburnya dan di dalam masjidnya bagi orang yang Allah muliakan untuk menziarainya memuliakannya dengan berdiri di sisi kuburannya sallallahu alaihi wasallam. Berdiri memberikan salam kemudian kita jalan. Yang kedelapan, mencintai orang-orang soleh, membela dan menolong mereka dengan cara mencintainya membenci orang-orang yang berbuat fasik dan memusuhi mereka dengan cara membencinya. Tentu ini beberapa poin yang disusun oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Saya tambahkan, nah, Bapak Ibu sekalian dengan poin yang kesembilan adalah mencintai semua istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ummahatil mu'minin, sebagai ibu-ibu orang-orang beriman, mencintai keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai para sahabatnya ridwanullahi alaihim serta membela pada saat mereka tercoreng kehormatannya sesuai dengan syariat Islam tentunya. Ya. Inilah beberapa fenomena beradab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam kata beliau. Seorang muslim hendaknya selalu berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan menjaganya dengan sempurna karena kesempurnaan dan kebahagiaannya tergantung kepada tadi penghormatan, pencintaan, yang menjaga tata kerama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, agar kita dapat beradab terhadap Nabi kita dan menjadikan kita termasuk pengikut, penolong dan golongan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dia Allah nanti memberikan rezeki kepada kita untuk mentaatinya dan tidak mengharamkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adab-adabnya, ya adab-adabnya. Kalau kita simpulkan sebenarnya adalah mentaati mencintai, ya, membela semua apa yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kurang lebih kesimpulan daripada adab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan pertanyaan. Saya pernah mendengar bahwa kata Sayyidina justru merendahkan Rasulullah SAW. Bila kita tambahkan pada saat kita bersalawat, apakah betul? Atau bagaimana sebetulnya bersalawat? Tentu Sayyidina artinya tuan ya, artinya tuan. Gitu. Kalau saya pribadi tidak memahami itu, Sayyidina kalimat mulia gitu kan. Tapi kalau ada orang mengatakan menggunakan Sayyidina akan merendahkan Nabi SAW mungkin punya argumen sendiri, Allahu Tapi saya sarankan kepada muslimin untuk menyebutkan apa yang telah Allah predikatkan untuk nabinya. Gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? la تطردني كما أطرت النصارى Isa bin Maryam ولكن كولوا عبد الله ورسوله. jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana Nasara memuji Isa putra Maryam karena mereka berlebihan sampai mereka mengatakan Isa anak Tuhan tapi katakanlah Abdullah dan Rasul jadi kita mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh misalnya sallallahu alaihi wasallam maka lebih baik kita mengatakan begitu. Kita mengatakan Rasulullah, maksudnya utusan Allah, Nabiullah, itu lebih mulia daripada kata-kata Sayyidina tentunya ya. Karena Sayyidina semua orang bisa pakai. Saya bisa mengatakan kepada ayah saya, kepada pimpinan saya, saya mengatakan Sayyidi, ya. tuanku, wajar, gitu ya. Tapi tidak bisa saya katakan pada ayah saya, Nabi misalnya, atau Rasulullah, nggak mungkin. Jadi tidak bisa digantikan kata-kata Rasul dan Nabi memang. Tetapi ya, tidak bisa juga kita katakan dari sisi lain Sayyidina berarti menghinakan itu tidak mungkin ya karena Sayyidina juga kata mulia. Cuman lebih baik kita menggunakan Nabi atau Rasul untuk Nabi Muhammad SAW.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 Begitu pula dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana engkau memberikan rahmat kepada keluarganya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya kau zat yang paling tinggi dan paling mulia. Kemudian lalu kita mengatakan, Ya Allah berkahilah Muhammad SAW, begitu juga dengan keluarganya, sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya alaihi wassalam. Sesungguhnya kau zat yang maha mulia dan maha ya tinggi. Kemudian yang kedua tadi, ya Allah berikanlah tambahan rahmat dan karunia untuk Nabi SAW bersama dengan istri-istrinya, keturunan-keturunannya, sebagaimana engkau telah memberikan itu kepada keluarganya Ibrahim, engkau zat yang maha mulia dan maha tinggi. Dan berkahilah Muhammad SAW bersama dengan istri-istrinya, anak-anaknya, ya, dan juga eh, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarganya Ibrahim alaihissalam, sungguhnya kau zat yang maha mulia, mulia dan tinggi. Bagi halnya, bagaimana halnya jika kita mentaati hukum yang ada pada negara kita yang tidak bertuan pada hukum Allah dan Rasulnya? Tentu ini pernah kita jelaskan ya. Hukum di dalam syariat Islam dibagi dua. Ada hukum syariatullah, ada kanun wad'i. Pernah saya jelaskan ini. Hukum Allah, syariat Allah adalah semua yang berhubungan dengan hukum Allah. Kalau ada hukum yang diletakkan oleh pemerintah setempat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dilihat dia sesuai enggak ketemu nggak dengan maslahat syariatnya seperti misalnya kanun wadi peraturan pemerintah misal ada rambu-rambu lalu lintas ada KTP ada SIM ada akte lahir ada ijazah kalau orang kuliah gitu kan ini semua tidak ada di zaman Nabi SAW tidak ada juga di dalam Al-Quran dan Sunnah ulama mengatakan kalau ini bertemu dengan syariat Allah dari sisi maslahat memang Allah menyuruh kita rapi yang kan gitu menyuruh kita untuk mengatur semua dengan rapi. Misal memang KTP sekarang kalau tidak ada tidak diketahui, tidak tidak bahkan banyak penjahat akan merajalela ke sana sini. Maka itu sesuai dengan syariat Allah sebenarnya gitu kan. Maka ini dipatuhi. Tapi kalau syariat manusia yang dibuat kanun wajib tadi, peraturan pemerintah tidak sesuai dengan syariat tidak boleh dipatuhi. Tidak boleh dipatuhi, gitu kan? Harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak itu dikatakan balik ketika telah berumur 10 tahun apa ini ketika udah bisa membedakan baik dan buruk atau ketika telah mimpi junub tentu tidak ada hubungannya antara orang balik itu dengan mimpi ya tidak ada relevansinya tapi memang bisa saja orang bermimpi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mimpi junub dan beliau menjelaskan dalam salah satu hadisnya kalau mimpi junub dari syaitan. Jadi jangan bapak-bapak anggap kalau mimpi junub itu prestasi. Ya. Salah itu. Hmm. Dari syaitan mempermainkan kita. Makanya Nabi SAW tidak pernah mimpi junub. Tapi yang ada dalam buku-buku ini disebutkan adalah terjadinya perubahan dari suara, tumbuhnya kumis ya, kalau laki-laki gitu kan. Eh patolog ukurnya di situ, perubahan poster tubuh. Biasanya yang paling menonjol itu adalah adanya bulu di eh, kumis ya atau di jenggot kemudian perubahan di rongga suara dan juga perubahan di poster tubuh. Sudah terlihat gitu kan? Itu yang mendasar. Bagaimana cara yang bijaksana untuk menyampaikan ke anak kita perihal ciri-ciri anak memasuki usia balik sebelum anak tersebut berusaha balik? Tentu jelaskan apa adanya. Kalau nanti akan ada tiba saat kalau dia perempuan misalnya kamu akan haid. Sudah tahu haid nak? Misal ditanya ke dia belum ibu, baik dijelasin. Haid itu ya kamu akan keluarin darah nanti dijelaskan seperti sesuai dengan pemahaman dia saja yang akan keluar dari kemaluan kamu dan itu menandakan kamu sudah dewasa dan pada saat itu sudah berlaku hukum syariat Allah padamu kalau kau berbuat baik maka dicatat pahala kalau kau berbuat buruk kamu akan dihukum oleh Allah kamu akan bertanggung jawab sendiri dari perbuatan-perbuatanmu laki-laki juga sama gitu kan? Dibahasakan babi nanti akan tiba saatnya umurnya kamu akan balik. Sudah tahu balik nah? Belum ayah, baik, belum ibu. Balik itu nanti kamu akan terjadi perubahan di rongga suara kamu, tumbuh kumis dan jenggot, postur tubuhmu sudah mulai berubah gitu kan. Maka kamu sudah lebih dewasa, lebih dewasa. Dan pada saat itu hukum Allah sudah berlaku padamu lalu dijelaskan seperti tadi dijelaskan anak perempuan itu. Bagaimana sikap anak apabila ada yang mengadakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memasang tenda yang dihiasi dengan kertas dan balon layaknya sedang ada ulta anak-anak pendapat anak seolah-olah menghardik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disamakan dengan anak kecil Sebenarnya memang perilaku saya sudah pernah jelaskan perilaku merayakan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka alangkah baiknya dijauhi. Alangkah baiknya dijauhi. Lalu bagaimana caranya kalau saya mencintai Nabi SAW sudah saya jelaskan tadi. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Gitu kan? Kalau anda betul-betul mengaku mencintai Nabi SAW, jangan jangan buat acara maulid. Nah, kok bisa? Itu kan merayakan hari rayanya. Iya, tanya diri anda sendiri. Nabi SAW pernah rayakan buat dirinya sendiri? Saya sudah pernah jelaskan ini. Pernah ada orang mengatakan, dalilnya ada Ustaz. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW yang menjelaskan, kalau waktu ditanya tentang puasa Senin beliau mengatakan itulah hari di mana saya lahir. Maksudnya beliau ingin menyampaikan hari lahir saya hari Senin gitu. Lalu kemudian dikatakan ini buktinya Nabi SAW mengatakan itu disebut hari lahir. Nabi SAW hanya menjelaskan kepada para sahabat dan kita kalau Senin itu hari lahir saya, hari Senin, gitu kan? Hanya itu saja. Tapi apakah Nabi SAW pernah ngumpulin orang, berdiri, baca salawat, gitu kan? Ini tidak pernah, tidak pernah terjadi dan itu terjadi sudah pernah saya sebutkan di tahun 230 Hijriah di zaman kerajaan Fatimiyah orang-orang Syiah dan mereka merayakannya dengan enam macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Hussein Fatima Ali dan raja mereka dan sampai sekarang di Iran masih dilakukan itu. Dan mereka berkeyakinan pada saat membaca salawat di tengah-tengah maulid itu berarti mereka sedang kedatangan ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini tidak pernah sama sekali ada Nabi tidak pernah rayain tidak pernah juga para sahabat rayain maka jauh lebih aman anda jauhi. Lalu bagaimana caranya supaya saya mencontoh cinta Nabi SAW? Ya caranya adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu dia. Harusnya begitu. Ya. Diperbolehkan atau tidak setelah salam mengusap wajah atau sujud karena saya pernah mendengar ustadz lain tidak memperbolehkan jazakallah khair. Tentu ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah mengusap wajah setelah berdoa. Setelah berdoa ya, tidak disebutkan setelah salam, sholat. Tapi setelah berdoa memang ada riwayat-riwayat dan itu khilaf diantara ulama tentang masalah ini. Selama saudaraku seiman ada dalil berjelaskan masalah itu, maka terbuka pintunya. Ya, karena dalilnya cukup banyak berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya dari dalil yang disebutkan Nabi SAW mengusap eh, Bapak Umar bin Khattab pernah mengusap wajahnya gitu kan ini setelah berdoa maka ini semua dalil-dalil yang menjelaskan memang ada perbuatan itu walaupun semua hadis berhubungan dengan mengusap wajah dengan telapak tangan setelah doa ini semuanya hadis yang lemah. Tetapi karena banyaknya jalannya ada ulama yang membolehkannya. Allahu alam. Berziarah ke kuburan para syekh atau para wali untuk hajat karena beranggapan untuk meminta berkah atau keramat itu mengandung unsur syirik atau tidak. Tentu saja mengandung unsur syirik. Kuburan siapapun saudaraku, siapapun. Kuburan Nabi SAW, kuburan para sahabat. Dan datang setelahnya level-level para kiai dan guru-guru kita. Semuanya kita dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk memberikan salam dan mendoakan. Semuanya. Tapi tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan kita disuruh minta-minta di situ. Sudah saya jelaskan tadi pada pertemuan kita. Jadi jalankan sunnah Nabi, maka akan lebih sesuai dengan apa yang diinginkan dalam syariat kita. Baca doa, doain orang tua kita kalau datang, Ya Allah ampuni ibu saya, Ya Allah berkahi ayah saya, Ya Allah ganti kuburannya dari lubang neraka menjadi taman dari taman surga, Ya Allah kalau masih ada dosanya, ya ampunilah, pertemukanlah hambamu ini dengan orang tua, orang tua, orang tua ini di dalam di, di surga Firdaus, apa saja. Kita berdoa yang baik-baik, gitu kan? Semuanya baik-baik. Doakan kiai kita, guru kita, doakan kebaikan-kebaikan buat mereka. Itu benar, lakukan itu. Itu sudah dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita minta-minta di situ, saya sudah jelaskan tadi, tidak pernah sahabat Ridwanullah alaih minta-minta di kuburan Nabi SAW. Begitu pula di kuburan Abu Bakar setelah meninggal. Begitu pula di kuburan para syuhada Badar, para syuhada Uhud. Belum pernah ada satu riwayat pun mereka datang minta-minta di situ. Padahal itu syuhada, orang yang mati di perang gitu kan. Tapi ini semua memang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka cukupkan dengan perintah beliau saudaraku. Kalau anda menghormati baginda Nabi SAW, maka murnikan ajarannya. Bolehkah memakai kaos yang bergambar simbol setan atau simbol agama atau simbol dewa seperti para kaos di klub sepak bola? Tentu ini dirincikan ya. Kalau simbol setan jangan. Untuk apa? Kenapa harus pakai simbol setan? Gitu ya? Janganlah tentunya. Tapi kalau kalimat-kalimat sesuatu yang positif, mungkin nama perusahaan, mungkin ya eh, apa namanya kalimat-kalimat positif ya seperti misalnya saya bangga menjadi seorang muslim, sesuatu yang positif saja tidak ada masalah. Tapi kalau kalimat-kalimat syaitan, simbol syaitan atau dewa, dewa itu sama ya. Dewa itu mengandung unsur syirik. Dewa itu sama dengan menganggap ada Tuhan. Dewa itu sebenarnya sama dengan Tuhan bahasanya ya Dewa itu sama dengan Tuhan. Jadi mereka menganggap ada dewa matahari, ada dewa itu maksudnya Tuhan matahari gitu. Saya pernah dengar di masjid ada ustadz yang mengatakan bahwa fatwa mujtahid empat imam dan majelis ulama tidak bisa disalahkan walau hadisnya lemah apakah ini termasuk tidak beradab pada Rasulullah SAW tentu benar ya, tidak boleh disalahkan saya sudah pernah jelaskan ini pada saat kita membahas tentang Eh, bagaimana kita berperilaku terhadap para ulama ya harus menghormati pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Selama mereka menyebutkan pendapatnya dan ada dalilnya, maka kita hormatin. Masalah kasuistik sekarang kita mendapatkan ada dalil yang lebih kuat, maka kita bisa tarik kesimpulan buat diri kita sendiri. Tapi jangan menyalahkannya. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan ya, Syekh Abu Bakar rahimahullah beliau sangat bijaksana dalam masalah itu. Misal contoh pernah diangkat kasus udu. Kasus, eh, kasus batal wudu. Kan gitu. Jumhur ulama Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tiga-tiganya sepakat kalau menyentuh lawan jenis yang bukan mahram kalau tidak dengan syahwat ya tidak sengaja tidak batal dan termasuk kalau menyentuh istri tapi tidak syahwat tidak batal. Diambil daripada hadis Bukhari. Kalau Nabi SAW eh, mencium Aisyah, kemudian beliau keluar mengimami sholat dan tidak beruduk. Tidak uduk lagi. Nah, itu kebiasaan beliau SAW. Imam Syafi'i sendiri dalam masalah ini. Imam Ahmad ada di Irak, Abu Hanifah ada di Irak, Imam Malik ada di Imam Malik ada di Madinah, Imam Syafi'i ada di Mesir. Waktu itu transportasi luar biasa rumitnya, susah. Nggak ada juga alat komunikasi kayak kita sekarang, gitu kan? Jadi masing-masing beristihad di lokasinya, tapi empat imam ini diakui karena semuanya rata-rata kalau menyampaikan sebuah hukum pasti ikutin dalil. Makanya dianggap empat madhab ini adalah empat yang dipegangi oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang mana saja dipegangi insya Allah dianggap orang itu masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i rahimahullah ini contoh saja mengatakan beliau di Mesir waktu itu beliau beristihad mengambil dari surah Al-Maidah ayat 6. Firman Allah SWT, "Aulamastumun nisa" atau kalian melames lams nisa menyentuh wanita. Kata beliau, ini ayat menjelaskan tentang masalah wudhu dan batal kalau menyentuh wanita. Kata-kata lams, ya. Berarti menyentuh wanita batal, sengaja tidak sengaja. Nggak bisa. Kecuali mahram abadi seperti ibu, tante, kalau mahram sementara termasuk istri batal. Madhab syafi'iyah begitu. Jadi orang suami tidak sengaja pegang istrinya, tidak ada pelapisnya, maka batal. Sengaja tidak sengaja. Syahwat atau tidak syahwat. Istihadnya Imam Syafi'i beranjak daripada Al-Ma'idah ayat 6 gitu kan. Jumhur ulama menjelaskan tadi tiga imam kalau ayat ini aulamastumun nisa masuk kata-kata lams adalah jima berhubungan biologis atau menyentuh dengan syahwat. Ini perselisihan pendapat mereka. Gitu. Di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah punya hak beristidlal dengan itu. Walaupun kemungkinan hadis Bukhari tadi tidak sampai pada beliau, gitu kan? Maksudnya hadis tadi itu bukan mustahil tidak sampai. Tetapi beliau beristihad dengan dalil ayat Al-Quran Dan tidak boleh kata Syekh Abu Bakar rahimahullah Imam Syafi'i menarik pendapatnya kalau dia yakin ayat ini benar ya. Maka kita harus hormatin gitu kan? Jangan sampai ada teman-teman kita harus bedain ya mana perselisihan pendapat yang sifatnya furu'iyah cabang mana sifatnya asasi asas usul namanya seperti misalnya ada orang yang menisbatkan diri ke madhab syafi'i atau madhab ahmad atau madhab malik atau madhab eh, abu hanifa lalu dia sembah kuburan misalnya nah ini lain karena mazhab manapun yang dia kembali di empat ini semua pasti menolak pendapatnya dia. Tidak pernah ada empat imam ini menyuruh minta-minta di kuburan, gitu kan? Ini lain, ini berarti sudah sampai pada asas yang jadi jadi permasalahan. Tetapi kalau masalah furu'iyah kayak tadi, menyentuh perempuan batal atau tidak, mengeraskan baca malah dalam sholat atau mengecilkannya, gitu kan? Ini adalah permasalahan perselisihan yang masih ada dalil, maka kita harus saling menghormati dalam masalah ini. Kalau ini kita fahamin teman-teman sekalian, maka tidak akan terlalu banyak permasalahan dihadapi tengah-tengah umat. Tapi masalahnya kadang-kadang orang ini misalnya berpegang pada madhab syafi'iyah, lalu diolok-olok, nggak boleh diolok-olok ini, gitu kan? Saya dengar ada suami istri menikah, kemudian si Abu uh, si suami ini berpegang pada pendapat syafi'iyah, si istri berpegang pada pendapat Hanabilah, gitu kan? Suami yakin sentuh sengaja tidak sengaja batal wudhu. Istrinya selama ini berpegang pada pendapat di sebelum nikah belajar agama, kalau ini tidak batal. Dia nasihatin suaminya, suaminya bilang ini pendapat masing-masing. Ternyata si istri sering kerjain suaminya. Sudah uduk sering diolok-olok, disentuh-sentuh sengaja. Suaminya uduk lagi. Ini nggak boleh. Kan gitu. Ini mengolok-olok pendapat nggak boleh. Ini jangan dianggap bahan bercandaan gitu kan. Nggak boleh hargai suaminya harus gitu karena ini masalah ijtihadiyah di mana ada dalilnya ya. di sini harus kita hormatin teman-teman sekalian kalau masalah hadis itu lemah kemudian diamalkan itu bukan sama sekali tidak menghormati Nabi SAW sama sekali tidak karena hadis lemah pun oleh para ulama hadis dibolehkan untuk diamalkan tapi ada syaratnya ulama hadis memberikan syarat yang saya ingat sekarang tiga yang pertama hadis itu tidak boleh terlalu lemah Artinya jangan sampai lemahnya karena ada pendusta misalnya. Di, di sanat hadisnya ya, ada orang yang mendusta. Atau memang dari matan hadis, isi hadis kelihatannya lemah sekali nih. Ya. Nabi SAW tidak pernah sebutin, tidak ada dukungan ulama hadis tentang hadis itu. Biasanya mereka bilang majhul, ini hadis nggak jelas nih, gitu kan? Maka ini berarti ditinggalkan. Tapi kalau lemahnya tidak terlalu lemah, misal karena ada perawi hadis A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi, sahabat Nabi dari Nabi SAW. Si B ini lemah hafalannya, sehingga hadisnya menjadi lemah. Maka ini lain. Ini lemahnya tidak terlalu lemah karena memang sebenarnya karena ada kasus saja atau ada orang yang sering disebutkan dalam ilmu hadis ikhtalat fi akhir umrihi. Berubah hafalannya di akhir hidupnya. Ada orang masa mudanya hafalannya kuat Masya Allah. Begitu dia masa tuanya tiba-tiba dia mencampur adukan hadis jadi misalnya inna malamalu bin niat dibalik sama dia. Inna niyatu fil amal misalnya dibalik. Ya. Maka ini akhir hadisnya yang terakhir nggak diterima, hadis yang pertama diterima. Ya. Ini contoh, jadi tidak tidak masuk dalam terlalu lemah. Yang kedua, yang itu, dia tidak bertolak belakang dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Misal ada hadis lemah memerintahkan kerjakan sholat ini misalnya. Hadis Hasan yang lebih kuat atau hadis Sahih mengatakan jangan kerjakan. Maka ini tidak boleh dipakai hadis lemah karena ada hadis lebih kuat yang menolak dia. Yang ketiga, hadis-hadis lemah hanya dipakai dalam masalah fadail amal. Fadail amal ini maksudnya amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah kayak puasa sunnah, sholat sunnah, zikir-zikir, maka itu diamalkan, ini ya, kan? Masuk dalam fadail amal, bukan masalah akidah. Allahu alam itu yang saya tahu. Adab yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah SAW saat itu, bolehkah sekarang kita contoh adab tersebut kita lakukan terhadap ulama, orang soleh, ya, orang tua, apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan? Saya sudah bilang tadi teman-teman sekalian, kalau yang seperti riak tadi ya, kemudian mengambil bekas udu, bahkan para sahabat kadang-kadang mengambil keringat Nabi SAW seperti ada seorang eh, sahabiat Ummuhani, ibunya Anas bin Malik, ya, yang menghibahkan anaknya untuk Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya karena anaknya Anas bin Malik adalah pembantu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tertidur, gitu kan? Karena panas cuaca, Nabi SAW keringat, keluarlah keringat-keringat beliau dalam bentuk butiran-butiran, jadi butiran besar. <clears throat> Ummu datang, kemudian meletakkan botol-botol minyak wangi yang dia punya, ya, untuk menampung keringat tersebut pada saat jatuh. Lalu Nabi SAW terkaget. Waktu terkaget bangun tidur, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini ya, apa yang kau lakukan hai Ummu Hani? Demi ya Rasulullah saya ambil keringat anda untuk saya jadikan minyak wangi saya. Kata Nabi SAW, asabti, kau sudah mendapatkan itu. Tapi ini terjadi hanya untuk Nabi SAW, tidak terjadi pada manusia seperti kita. Saya sudah bahasakan tadi ya, jadi ini tidak terjadi pada kita. Jadi sebaiknya jangan, tapi yang boleh kita lakukan adalah menghormati ia menghormati para ulama gitu kan menghormati orang tua tapi tidak sampai pada tingkat apa yang dikerjakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana jika teman kita ajak untuk mengenal sunnah bagaimana jika teman yang kita ajak untuk mengenal sunnah jawabnya yang penting yang wajib-wajib sudah dijalani pakaian yang penting sudah menutup dada ya. itu argumen dia ya, tugas anda menyampaikan gitu kan tapi jangan pernah putus asa teman-teman sekalian untuk berdakwah ya. Jadi banyak orang subhanallah begitu ngajak temannya terus temannya tidak mau ah ini ahli nar nih. Ya. Nggak boleh nih. Jangan sekali dua kali didakwahin diajak coba dengar di share ceramah-ceramah coba yang penting kita harus tahu dakwah targetnya penyampaian dan bukan penerimaan itu saja jadi kita tidak cewa kalau mereka tidak terima karena memang tugas kita hanya menyampaikan apabila saya telah mentolak satu istri saya, apakah kalau kami bercampur kembali, maka ketika kemudian saya mentalaknya, apakah itu dihitung sebagai talak satu lagi atau nyambung ke talak dua? Tentu cerai yang kedua. Cerai yang kedua. Ya, jadi kalau bapak sudah menceraikan mengatakan saya ceraikan kamu lalu kemudian bapak kumpul lagi sama istrinya setelah menceraikan, gitu kan? Kemudian seminggu kemudian ucapin lagi saya ceraikan kamu itu sudah tolak yang kedua. Minggu depannya lagi ucapin ya tolak yang ketiga. Gitu kan? Makanya jangan main-main ini. Jangan ucapkan tolak. Walaupun dalam keadaan emosi, jahui. Gitu kan. Ini kata para ulama kalimat tolak adalah antara halal atau haramnya kemaluan pasangan. Ibu-ibu juga begitu, jangan pernah selalu mancing emosinya suami. Ceraikan saja saya, pulangkan saja saya. Akhirnya suaminya juga emosi terbawa, akhirnya menceraikan. Ini tidak boleh. Dan hukum cerai, kalau seandainya bapak ibu bercerai, suami mengucapkan cerai misalnya, dalam kondisi memang emosi mungkin ada masalah yang sedang dihadapin lalu mereka setelah diucapkan kalimat tolak ini kan berarti masa iddah masa iddah itu masa menunggu si wanita untuk rujuk kembali tiga kali masa haid di masa iddah ini kalau mereka kembali tidak butuh akad nikah tinggal saling memaafkan atau mereka bercampur maka sudah rujuk namanya gitu kan tapi kalau sudah lewat masa iddah tiga bulan maka harus akad nikah baru akad nikah baru, wali lagi kembali, dua saksi dan ada maharnya. Bagaimana sikap kita ketika datang seorang untuk meminang namun ikhwan ini belum mengenal sunnah, keluarganya pun begitu. Afwan masih melakukan beragam macam baik. Saya baca secara umum saja ya. E, namun ikhwan ini kadang mau mengikuti kajian sunnah walaupun tidak rutin apa kita harus memberi kesempatan untuk dia ber, berhijrah atau lebih baik menolak niat baiknya untuk menikahi saya jazakallah khair kalau untuk amannya lebih baik jangan diterima dulu selama masih ada pelanggaran-pelanggaran agama calon pasangan jangan diterima dulu supaya ideal kalau mau idealnya ya karena Nabi SAW menyuruh mendahulukan agama dan tolak agama adalah mengikuti sunnah Nabi SAW ya, tolok ukurnya itu Bagaimana orang mengatakan saya muslim, saya menjalankan agama sementara sunnah Nabi SAW dijauhi atau dilanggar? Jangan. Satu sisi ya, kalau memang dia katakan, dijelaskan apa adanya. Setahu saya, saya ikut pengajian, sunnah-sunnah Nabi harus dihidupkan. Apa kau bersedia nanti kalau jadi suami untuk menghidupkan itu? Seperti contohnya, 1, 2, 3, 4, 5. Disampaikan. Oh iya, saya bersedia insya Allah. Baiklah. Langkah kedua setelah itu istikharah. Kalau dia bilang, ya menurut saya sama saja sih, nggak usah gitu kan ya sudah tolak saja gitu kan jangan buat PR karena rumah tangga itu adalah bahtera yang kita dengan pasangan akan naik ke sana dan kita akan ya menjalankan rumah tangga ini dengan adanya ombak ya adanya cobaan-cobaan nanti harus kokoh dan harus satu uh, manhaj ya satu jalan ya satu uh, prinsip saya guru di SMP di sekolah saya ada pembiasaan tiap pagi dengan salam sapa senyum Apakah saya boleh bersalaman dengan murid-murid saya, murid saya SMP? Kalau muridnya lawan jenis jangan pak. Ya. Ini saya nggak tahu bapak atau ibu yang percaya. Tapi kalau lawan jenis dan sudah balik nggak boleh anda salaman. Karena Nabi saw mengatakan inilah usafihun nisa. Saya tidak pernah menyalami kaum wanita yang bukan mahram maksudnya. Juga kata Nabi SAW, La yut'ananna ahadukum bimikhiyatin min hadid, khairun lahu min antamassu yaduhum ra'atun la tahillulah seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dia. Memang kita jangan salaman. Sapa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik semuanya. Dan seterusnya itu bisa saja. Tapi untuk salaman dijahindari. Saya ada teman ketika saya ngobrol dengan dia. Pasti ada amalan soleh dia yang dia ceritakan. Bagaimana sikap saya? Mohon nasihat Ustadz. Tentu saja ada amalan-amalan soleh yang boleh diceritain. Kalau masuk dalam firman Allah, fa'amma binikmati rabbika fahadid. Misal, ada e, tadi pagi dia kebetulan baru habis bakti dengan orang tuanya atau dia baru pulang antar ibunya lalu dia ketemu kita lalu ngobrol tadi saya baru antar ibu saya alhamdulillah ya Allah kasih kesempatan saya berbakti sama ibu saya Enggak masalah ya? Kan? dia masih bisa kalau dia bisa kontrol tidak riak tapi kalau ada orang datang kelihatannya memang sudah tertuju pada ria. Misal, kamu puasa nggak? Nggak. E, kamu nggak puasa ya? Saya puasa. Misal, dia udah promosikan dirinya gitu kan. Kamu semalam tahajud nggak? Saya tahajud semalam gitu. Contoh. Nah ini jangan dihiraukan, jangan ingatkan ya akhi jangan mengatakan itu. Nanti kamu jadi ria loh, pahalanya ini kurang gitu, hilang. Nasihatin. Tapi kalau hanya kayak tadi kasus pertama, maka nggak ada masalah. Tadi di depan rumah saya ada yang tabrakan, kesian tuh. Terus saya bantu, dia cuma mau menceritakan sebuah kejadian. Saya bantu tadi, alhamdulillah sudah dibawa ke rumah sakit dan sembuh. Pelajaran ya, mudah-mudahan kita nggak tabrakan, Allah jaga. Misal, itu kan insya Allah tidak riak ya. Kita sudah bisa membedakan mana yang riak dan tidak. Kalau dia riak, kita langsung nasihatin pada saat itu. Jika dalam suatu rumah tangga sering terjadi percekcokan, bagaimana cara mengatasinya? Tentu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baca buku-buku tentang rumah tangga. Ya, dan saya sarankan penanya untuk kembali ke ceramah saya, judulnya manajemen rumah tangga Islami. Di YouTube ada, di web juga ada, gitu ya. Di Android sekarang juga ada, gitu kan. Cuma saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau kembali kembali ke web saya ya, yang memang memang sudah web kita gitu, web web memang KHB dibentuk oleh sama teman-teman tim. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Android Play Store nanti ketik Khalid Basalam ada logo hijau. Tulisannya KHB, nah itu resmi dari kami. Kalau lihat fotonya saja, karena saya lihat kemarin saya buka Android, Masya Allah banyak sekali ceramah saya. Semua orang sudah buat-buat juga gitu. Ya. Saya nggak tahu siapa yang buat nih. Gitu. Jadi dipasang foto-foto saya supaya mungkin jadi menarik orang pada download. Biasanya mungkin dikomersialkan. Ini terlepas dari kami, tidak ada tanggung jawab ya. Saya tidak tahu apa yang diangkat di situ. Tapi kalau kembali ke web yang sebenarnya, insya Allah kita sudah tulis logonya selalu ada KHB. Ya, dan juga sama sekalian saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, saya mengangkat banyak dalam ceramah-ceramah di YouTube tentang program sosial seperti penggalian sumur, pembangunan masjid, eh, rumah anak yatim dan seterusnya. Itu dalam di WhatsApp tersebar di mana-mana. Program itu sengaja saya tulis nomor rekening saya pribadi. Jadi kalau Anda menerima program sosial mengatasnamakan saya dan itu bukan rekening saya pribadi berarti itu bukan dari saya. Saya pastikan itu ya. Saya tidak tulis nama yayasan karena saya sengaja nama pribadi. Kalau nama yayasan misal Yayasan ar rahma Kalau ada orang tidak bertanggung jawab dia buat Yayasan ar rahma internasional misalnya. Itu sudah cukup ya untuk bisa menampung juga sumbangan-sumbangan nanti akhirnya. Jadi masalah. Tapi kalau nama saya Khalid ZA Basalama itu insya Allah tidak akan bisa diganti oleh mereka karena sudah dengan KTP gitu kan. Allahu alam. Jadi saya sarankan kembali kepada ceramah saya manajemen rumah tangga Islami itu cukup panjang lebar eh, sekitar 5 jam tablik akbar waktu itu di Malang dan panjang lebar saya sebutkan cara untuk mengatasi percekcokan di antaranya adalah pertama suami istri harus bermuhasabah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai memang ada dosa-dosa sebelum bangun rumah tangga karena banyak orang bertengkar sering bertengkar justru karena pernah berzina maaf pernah melakukan dosa-dosa haram sebelum menikah maka itu rentetan pembersihannya itu yang pertama, muhasabah, beristighfar, ajak pasangan sama-sama. Yang kedua, sama-sama mendalami agama dan menerapkan hukum Islam dalam rumah tangga. Sholat sama-sama, gitu kan. Kalau jauh dari ibadah, pastikan cekcok akan sering ada tuh. Ya kan? Harus saling mengingatkan masalah sholat, tutup aurat, masalah puasa, mendengarkan ceramah, hadir sama-sama di pengajian. Emang harus hidupkan agama di rumah itu. Kemudian yang ketiga, berlapang dada. Kalau ada yang salah, minta maaf yang benar memaafkan dan usahakan jangan nginapkan masalah. Jangan nginapkan masalah. Kalau langkah-langkah ini sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian dan ternyata kadang-kadang masih sering muncul emosi tanpa sebab. Kadang-kadang si istri sering minta cerai tanpa sebab atau suami tiba-tiba mau menceraikan tanpa sebab. Tiba-tiba hanya emosi karena mengingat sesuatu kesalahan pasangan. Maka pastikan dari syaitan. Ini harus rukia, ya, obatin. Mungkin ada sihir, ada gangguan sihir. Banyak orang begitu tuh. Kan gitu. Pernah ada satu kasus suami istri 6 tahun berumah tangga tiap hari bertengkar, ribut terus. Salah satu teman saya pernah merukia dan diceritakan kepada saya. Waktu dirukia, istrinya kesurupan lalu istrinya ditanya, jadi suara jin, suara laki-laki. Kata perukia ini, siapa yang kirim kamu? Dia tunjuk suaminya, ini. Gini. Gitu. Istrinya nggak sadar nih kesurupan. Terus kata teman saya ini tanya, bapak pernah sihir istrinya? Nggak, nggak pernah. Gitu. Ingat-ingat pak, mungkin bapak pernah ke dukun gitu kan. Enggak, enggak pernah. Coba Bapak ingat, mungkin sebelum nikah. Waktu dibilang sebelum nikah langsung dia bilang, oh iya pernah dulu. Sebelum nikah pernah memang saya buat supaya istri saya ini suka sama saya. Gara-gara itu enam tahun bertengkar. Jadi kadang-kadang dia sendiri yang penyebab sihir. Atau mungkin ada orang yang suka pasangan kita dulu. Atau ada orang yang tidak suka dengan rumah tangga dan pernikahan ini. Dan banyak masalah lah. Maka lebih baik rukia. Gitu kan. Dan saya sudah pernah kasih nomor telepon perukia Ustadz Sahal, Ustadz Husain Mubarak dan beberapa teman-teman insya Allah yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam rukyah ini. Mohon pencerahannya, bolehkah berdoa dalam setiap sujud? Setelah doa sujud berdoa, Allahumma Allahumma gfirli wali walidayya warhamu maka rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasana dan berdoa lainnya sesuai dengan sunnah. Setahu saya boleh, karena ada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian ruku, kalau kalian ruku, agungkanlah Allah. Kalau kalian sujud, perbanyaklah doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan kita tahu Sufyan al-Thawri rahimahullah seorang ulama tabi'in yang masyhur terkenal dengan julukan sajjad. Suka sujud sampai dahinya hitam. Kalau sujud tidak pernah angkat kepalanya sampai hajatnya selesai. Maka ini Sufyan al-Thawri adalah muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, gitu kan? Jadi jelas sekali para sahabat dan tabi'in mengamalkan itu, ya. Sering kita jumpai atau alami ketika seseorang sedang sholat di masjid atau musola kemudian ditepuk pundaknya sebagai isyarat agar dia menjadi imam. Bagaimana sebenarnya hukumnya dan adabnya? Bagaimana jika yang ditepuk sedang sholat sunnah rawatib dan bukan sholat fardu? Tentu saja iya, dan dianjurkan untuk tidak sholat sendiri. Usahakan jangan sholat sendiri kecuali darurat, sudah tidak ada lagi orang. Walaupun orang itu sedang sholat sunnah, boleh kita makmum di belakangnya. Boleh makmum di belakangnya. Dan orang yang sedang sholat sunnah rawatib kalau ditepuk oleh saudaranya jadi imam saja. Nggak masalah. Dia kerjakan sholat sunnahnya yang di belakangnya ya itu mengerjakan sholat wajibnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari bahwasanya pernah ada sahabat selesai sholat gitu kan selesai sholat waktu selesai sholat semua Nabi SAW lagi zikir ada sahabat yang telat baru mau sholat sendirian lalu kata Nabi SAW sebentar waktu orang itu mau takbir sebentar Terus menghadap ke sahabat Nabi yang lain yang sudah memang sholat ditanya, siapa yang mau bersadaqah buat saudaranya ini? Siapa yang mau sholat lagi temanin dia? Maka Abu Bakar berdiri, ya, lalu menjadi imam. Abu Bakar jadi imam ya, Padahal Abu Bakar kan sudah sholat dan ini sudah hukum sunnah bagi Abu Bakar. Beliau jadi imam dan orang itu jadi makmum. Maka keluarlah sebuah hukum bolehnya seorang muslim sholat di belakang imam. Termasuk boleh sholat walaupun beda niat. Misal kita musafir nih sama teman-teman semua satu bus misalnya. Kebetulan waktu teman-teman yang setengah bus ini sudah ya, apa namanya sudah sudah punya udu ya. Begitu masuk masjid mereka sholat duluan. Setengah lagi antri udu kemudian masuk masjid. Rupanya yang setengah tadi sudah sholat duhur, sekarang mereka mau sholat asar. Kita belum sholat duhur, boleh kita ikut jadi makmum. Mereka niatnya asar, kita niatnya duhur. Jangan masalah ini. Jadi boleh beda niat sama imam. Boleh juga orang yang sunnah menjadi imam, gitu kan? Jadi usahakan memang tidak sholat sendiri. Usahakan tidak sholat sendiri. Dan kalau ditepuk jalankan, ditepuk jalankan aja sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz bagaimana kalau seandainya saya sholat sunnah dia maghrib? Kan sholat sunnah nggak ada suaranya ya. Sholatnya sir. Datang orang nepuk pundak saya, dia mau jadikan saya sebagai imam. Apa saya keraskan suara? Jawabannya iya boleh ngerasin suara. Boleh ngerasin suara karena kita tahu dia mau jadi makmum supaya dia tahu, boleh. Dan di dua rakaat kita salam, nggak masalah. Itu nggak masalah, gitu kan? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi almaru ala dini khalil. Eh maaf, Hadisnya almaru malikul inafilati seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi kalau bapak ibu lagi sholat sunnah, duha misalnya, boleh sir, boleh jahar. Ya, kalau sholat sunnah, boleh ngecilin suara, boleh ngerasin suara nggak masalah. Sebagaimana sholat sunnah, boleh orang sholat berdiri, boleh orang sholat duduk. Boleh juga dalam sholat sunnah orang tiba-tiba batalin. Misal saya lagi sholat sunnah di masjid, tidak ada yang saya sholat di rumah aja, terus batalin. Tidak ada sebab, cuma mau sholat di rumah, itu nggak masalah, nggak berdosa. Beda kalau sholat wajib, nggak boleh. Sholat wajib harus membatalkan dengan udur syari. Misal betul-betul kita ingat tidak ada wudhu, gitu kan? Mungkin atau kita sudah sholat tadi ternyata kita ingat oh kita sudah sholat tadi kok sholat lagi dibatalin ada udur syar'inya maka itu baru boleh kalau wajib kalau sunnah Allahu alam boleh saja dilakukan dan termasuk tadi saya katakan masalah jahar atau mengeraskan suara kalau kita sedang menjadi imam buat saudara kita sebagaimana kasus Abu Bakar menjadi imam tadi untuk sahabat tersebut tadi yang telat Allahu alam Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat dan semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak ada utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah. Semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan semoga semua yang hadir di sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat yang hidup dan juga sudah meninggal diampuni semua dosa-dosanya yang pernah dilakukan dan diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka Pokokkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita dan Allah berikan kemenangan mereka dari hadap musuh terhadap musuh-musuh mereka dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita.